بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله ساتو حديث yang مشهور kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ini menjadi perhatian para ulama sehingga seringkali para ulama menjadikan hadis ini sebagai pembuka pada karya-karya ilmiah mereka karena kaitannya erat dengan masalah keikhlasan. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdullah, Ibn Qurth ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه ini disebutkan tentang nasabnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal hanya akan dinilai dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan pahala tergantung pada apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang melaksanakan hijrah dan tujuannya adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala keikhlasan untuk Allah dan Rasulnya itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang tujuan hijrahnya adalah untuk mendapatkan keduniaan atau karena seorang wanita yang akan dia nikahi, maka dia akan mendapatkan balasan tentang hijrahnya sesuai dengan niat yang dia sampaikan. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Al-Imam Nawawi mengatakan rawahu Imam al muhaddithin diriwayatkan oleh dua orang imam dalam ilmu hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'fi bukhari diriwayatkan oleh dua ulama ahli hadis terkemuka yaitu Abu Abdullah Al-Imam Bukhari ini adalah nasabnya wa Abu Husain Muslim ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima alladhaini huma asahhul kutub musannafati fi ilmi al-hadis dan yang kedua adalah Imam Muslim dengan sanad atau nasab yang disebutkan tadi dalam buku mereka berdua yang sama-sama dikenal dengan kitab Sahih dan buku beliau berdua merupakan buku yang diyakini oleh kaum muslimin, ahli hadis dan ahli fikih serta seluruh kaum muslimin sebagai buku yang paling sah untuk dijadikan pegangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang mulia. Sahabat yang memiliki keistimewaan yang tidak diragukan di tengah kaum muslimin bahkan di tengah para sahabat. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup beliau sudah dijanjikan masuk surga dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan baina ana naimun ketika aku tertidur aku melihat bermimpi dan mimpi para nabi adalah wahyu sebagaimana ditegaskan oleh banyak para ulama. "Idra'aituni fil jannah aku melihat aku di surga Fara'aitu qasran. Maka aku melihat ada sebuah istana. Fa'idha mra'atun tatawadda'u ila janibil qasr. Ada seorang wanita sedang wudhu di sebelah istana tersebut. Fakultu liman hadzal qasr. Aku bertanya, ini istana siapa? Maka para malaikat mengatakan li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah qasr atau istana milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ingat tentang kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai beliau mengatakan fatadzakartu ghayrata Umar fawallaitu mudbiran maka aku ingat kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maka aku kemudian segera berpindah segera berpaling dari tempat ini menunjukkan bahwa beliau masih hidup sudah dijanjikan akan ada surga yang menanti beliau dan beliau merupakan orang yang agamanya kuat. Ini merupakan pecaksian Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah SAW juga tertidur dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idinna sayu'raduna alayya." Ketika aku melihat dalam mimpiku, banyak orang-orang yang ditampilkan, ditampakkan. Wa ma'ahum kumus, mereka memiliki baju-baju. Min hamayu thudiyah, sebagian baju mereka ada yang sampai hanya kepada dadanya. Wa min hamaya duna dzalik, sebagian ada yang sampai di bawahnya. Faraitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ma'ahu qamisun yajruhu. Ternyata Umar bin Khattab membawa baju yang sampai digeret-geret, diseret. Maka para sahabat bertanya, "Fama awal tadzalika ya Rasulullah? Apa yang engkau tafsirkan dari mimpi yang engkau lihat?" Beliau mengatakan, "Ad-din, agama." menunjukkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kualitas agamanya besar sekali, tinggi sekali dan beliau ditakuti oleh orang-orang musyrikin. Bahkan syaitan pun takut. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, "Ma laqiyaka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghair fajjik." Tidaklah syaitan menemui engkau dalam satu jalan, engkau lewat di situ kemudian syaitan akan lewat di situ melainkan dia akan lari terbirit-birit cari jalan lain. Nah, ini menunjukkan keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis ini tentang masalah niat. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi sampai akhir. Hadis ini berkaitan tentang masalah amal, tentang keikhlasan, tentang amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlisin, yang bisa memurnikan segala macam amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين